Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Kita Al-Fusul fi Sirati Rasul, pasal-pasal di dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Abu Bidah Ismail bin Umar bin Jahdir Asy-Syafi'i wa ta'ala. Ini Imam Syafi'i. Ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah Beliau dinisbatkan kepada madhab Syafi'iyah. Hmm. Sebagian pada pertemuan terakhir masih kita dalam pembahasan peperangan-peperangan Nabi SAW. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang nasab Nabi SAW, kemudian kelahiran beliau, tentang orang tuanya, ya paman-pamannya. Demikian juga masa kecil Nabi SAW. Demikian juga ketika beliau masa muda menikah dengan Khadijah radhiallahu kemudian turun wahyu pertama kali ini beliau di Gua Hiro demikian juga gangguan yang beliau alami ketika di Mekah kemudian beliau melakukan Isra Mi'raj sebelumnya meninggal istrinya Khadijah demikian juga pamannya Abu Talib kemudian beliau ditolak oleh orang-orang yang ada di Taif Kemudian beliau pun Isra Mi'raj. Kemudian beberapa saat Allah Subhanahu wa taala izinkan beliau hijrah. Ya, kemudian membangun masjid dan rumah beliau di sekitar masjid, rumah-rumah istri beliau. Kemudian juga disebutkan <clears throat> tentang beliau yakni menegakkan sholat di situ. Demikian juga yang berkaitan dengan ini masalah pembangunan masjid. Dan kita masih sekarang pembahasan Fasl awalul maghazi wal Buhuz Peperangan-peperangan pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan utusan-utusan beliau. Disebutkan perang pertama kali adalah Uswatul Abwa. Perang Abwa di bulan Sofar 12 bulan setelah beliau hijrah. Ya, di tahun yang kedua Sofar. Kemudian ada utusan Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ramadan sebelumnya berarti ya karena itu tujuh bulan setelah beliau hijrah tapi berupa utusan saja utusan untuk memerang untuk berperang pasukan kecil kemudian utusan Ubaidah demikian berikutnya juga perang buat itu Rabiul Rabiul Akhir akhir tahun yang kedua kemudian perang Usyairah ya pertengahan Jumadil Awal kemudian perang Badar pula perang Badar pertama ya itu bukan Badar Kubro akhir Jumadil Awal tahun yang kedua Kemudian lulusan Abdullah bin Jahs. Ini sekitar Jumadil akhir tahun yang kedua. Berurutan berurutan. Kemudian terakhir kita membahas tentang apa? Tahwil Kiblah wa fardhu saum. Dirubahnya Kiblah dari Masjid Al-Aqsa menghadap ke Ka'bah, Masjid Haram. Demikian juga diwajibkan puasa itu di bulan Sya'ban tahun yang kedua. Di situ juga disebutkan ya. Kemudian <clears throat> di bulan Ramadan ya puasa tahun yang kedua di bulan puasa ya, tahun yang kedua sholat id juga tahun yang kedua ya sholat idul fitri kemarin kita sebutkan pasal itu berikutnya faslun berikutnya pasal berikutnya di sini tentang peperangan yang besar peperangan yang masyur. qala rabbana ta'ala ghazwatu badr al kubro peperangan perang badar al kubro yang besar inilah peperangan yang sebenarnya bukan yang Badar awal tadi. Yang masyur adalah perang Badar ini. Terjadi di bulan Ramadan tahun yang kedua. Ya, dan itu sudah diwajibkan puasa. Diwajibkan puasa itu di bulan Ramadan. Di bulan apa? Sebutkan terlewat lewat ini di bulan Syaban. Ya bulan Syaban tahun yang kedua. Berarti ketika peperangan ini itu sudah diwajibkan puasa bulan Ramadan. Qala Rabbuna Ta'ala nadhkuru fihi mulakhas Waqati Badr Azaniyah kami menyebutkan di dalam buku ini ringkasan kejadian perang Badar yang kedua perang Badar Kubro wa yal waqah aladimah dia adalah peristiwa yang agung yang besar alladzi faraqallahu fiha bainal haqqi wal batil yang Allah Subhanahu wa taala antara kebenaran dan kebatilan Wa azal Islam Allah mengagungkan meninggikan Islam. Wa nabaqal kubur damgun wa damagha al kubur wa ahlihi Allah menghancurkan kekufuran dan pemiliknya. Wa dzalika annahu lamma kana fi Ramadan yang demikian itu sungguhnya ketika di bulan Ramadan min hadhihi sanah asalnya di tahun ini tahun yang kedua balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya berita ada iron mukbilatun. Sesungguhnya ada air rombongan onta ya pedagang. Mukbilatun minasyam yang datang dari Syam. Syam sekarang ini daerah suria, ya, Palestina, Lebanon, Yordania. Dari Syam. Sobat Abi Sufyan yang menemani Abu Sufyan Suhar bin Harb, Suhar bin Harb sebelum masuk Islam. Ya, datang rombongan dari Syam membawa barang-barang dagangan yang sangat banyak dari Syam dan Syam waktu itu masih dikuasai oleh orang-orang Romawi. Di situ ada Heraclius, Adimurum, ya kaisar namanya Heraclius, Herakl fi sanatina au arba'ina rajulan. Bersamanya itu 30 atau 40 laki-laki. Min Quraisy dari Quraisy. Wahya irun adimah dan dia ini adalah rombongan pedagang yang sangat besar. Dan waktu itu sudah apa? Sudah diperbolehkan untuk berperang. Karena mereka telah mengusir Nabi dan para sahabatnya. Harta mereka tinggalkan hijrah. Maka sebagaimana mereka berbuat, maka boleh juga untuk kemudian mereka diperang, boleh. Apalagi sudah ada kewajiban untuk berperang. Bukan dikatakan merampok tidak, ini untuk agama, menghancurkan mereka sebagaimana mereka dulu merampas harta kaum muslimin, mengusir mereka, menyakiti orang-orang yang beriman. Ya, tidak ada kemudian dikatakan merampok dan sebagainya. Ini adalah perang. <clears throat> Tahammala amwalan jazilatan di Quraisy, membawa harta-harta yang sangat banyak milik orang Quraisy. Karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menganjurkan, mengajak manusia lil khuruj ilaiha untuk keluar menujunya. Untuk merebutnya. Wa amara man kana dhahruhu hadiran bin hud. Dan Nabi memerintahkan barang siapa yang punggungnya itu hadir yakni dalam pada lapang untuk berangkat. Walam yahtabil laha ihtifalan katsiran dan beliau tidak mengumpulkan ini perayaan untuknya itu mengumpulkan yang banyak tidak mempersiapkan untuk berperang cuma untuk mencegat pasukan apa untuk mencegat apa rombongan saja rombongan pedagang untuk membalas mereka juga dan mereka sekitar 30 atau 40 orang cuma itu saja bukan untuk kemudian berperang ila annahu kharaja fi salasami'ah wa bid'ah asyara rajulan kecuali sungguhnya beliau keluar bersama dengan 300 sepuluh sekian laki-laki. Ini tiga ratus sekian. Ini bit bid'un itu antara tiga sampai sepuluh. 10. 315 atau misal itu. Li zaman khalauna min Ramadan. 8 hari telah lewat dari bulan Ramadan. Tanggal delapan Ramadan berangkat beliau. Bostalah al Madinah wa ala ibnu umi Maktum. Maka Nabi pun menunjuk untuk menggantikan beliau di Madinah untuk melakukan sholat ibnu Umi Maktum, Abdullah bin Umi Maktum. Dalam keadaan buta beliau. Bala maka Nabi Rauha ketika di suatu tempat Rauha, roda Abu Lubabah bin Abdul Mundir. Nabi pun mengembalikan Abu Lubabah bin Abdul Mundir. malahu alal Madinah dan merintahkannya untuk mengganti atau bekerja di Madinah, maksudnya menggantikan tadi Abdullah bin Umi Maktum. Itu yang untuk menggantikan beliau di Madinah. Walam yakun ma'hu al khail, tidak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khail, khail itu apa? Kuda. Sima faras Zubair kecuali kudanya dimiliki oleh Zubair. faras Al-Miqdad bin Aswad Al-Kindi dan kudanya Miqdad bin Aswad. Tidak ada kecuali dua kuda saja. Wa min wa ibil dan dari ibil dari onta sab'una ba'iron. 70 onta saja. Jadi 300 10 atau 315 sekian itu ini cuma dua kuda dan 70 onta saja. Ya takibu rajulan wa salasah. Yang bergantian, ya tadi itu bergantian dua orang atau tiga. Satu onta untuk tiga orang. Fa'aksar atau lebih. Alal bair al wahid atas onta satu saja. Ini tiga orang bergantian. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ali wa Marsad bin Abi Marsad al-Gunawi yataqibuna ba'iron. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ali dan Marsad bin Abi Marsad Al Gunawi bergantian satu unta. Wa Zaid bin Harithah, wa Anasah, wa Abu Kabsyah, mawali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa Hamzah yatakibuna jamalan. Ini juga Zaid, Anasah, Abu Kabsyah dan Hamzah satu unta. Wa Bakar wa Umar wa Abdurrahman bin Auf ala jamal akhar. Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf dengan unta yang lain. Wahlu Majaro ini. Jadi berangkat tanggal 8 Ramadan ya 300 sekian orang dengan dua kuda 70 unta bergantian. Wadafa sallallahu alaihi wasallam aliwa ila Mus'ab bin Umair wa rayah alwaida ila Ali bin Abi Thalib wa rayah urra ila rajul min al-Ansar. Dan Nabi memberikan liwa, liwa dan royah berbeda. Ada yang mengatakan ya dia mengatakan royah itu bendera, liwa itu umbul-umbul, misal itu. Nabi memberikan yakni umbul-umbul kepada Musa bin Umair dan bendera salah satunya kepada Ali bin Abi Thalib, salah satu yang lain kepada seseorang dari Ansor. Ya, biasa. Dia mengatakan ada tulisan Allah, ada mengatakan itu warnanya hijau, dia mengatakan hitam, paham? Gitu. Bendera hitam <clears throat> ataupun hijau. Kemudian ini yang ditunjuk. Ya, wakanat royatul ansor adalah benderanya ansor itu dia di saat bin Mu'ad, dibawa oleh saat bin Mu'ad. Siapa? Siapa saat bin Mu'ad? Saat bin Mu'ad itu ketika meninggal sampai arus itu bergoncang. Tidak ada arus itu bergoncang dari makhluk apapun kecuali ketika meninggalnya saat bin Mu'ad, pimpinan orang ansor. Insyaallah. Ihtazza Arsy-Rahman bi di Sa'ad bin Mu'ad. Ada lagi saat bin Ubadah juga, Ansori juga, seorang pimpinan juga. Wajala ala sakoh dan Nabi menunjuk sakoh. Ini pak sakoh itu petis, Ini pasukan mungkin yang di depan, ya pasukan yang menyerang atau pasukan yang mungkin yang melayani bahkan. Ini sakoh sendiri, ya ini petis, Ya ini pasukan mungkin berjalan, ya. Qais bin Abi Sosah itu ada kanan, kiri kan itu, depan, belakang, yang di tengah kan itu. Dalam nah, suatu pertempuran itu demikian. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qaruba min Sofra dan Nabi SAW pun berjalan. Maka ketika dekat dengan Sofra, suatu tempat, Sofra, ya. Bahasa Basbas bin Amr al-Juhani. Nabi mengutus sahabat namanya Basbas bin Amr al-Juhani. Wa halif Bani Sa'idah. Dia adalah halif. Sekutunya Bani Sa'idah. Ini dulu mereka saling melindungi satu dengan yang lain dari suku ini, suku ini. Wadi bin Abi Zahba Az-Zahba Al-Juhani. Demikian juga Ali bin Abi Zahba Al-Juhani. Halifah Bani Najjar, sebetulnya Bani Najjar. Ila Badr, menuju Badr. Ya tahasasan akhbar al-il mencari kabar, tahasasu mencari-cari kabar. Memata-matai kabarnya al-ir rombongan pedagang tersebut. Demikian. Wa ma Abu Sufyan fa innahu balaghahu menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Sufyan semuanya sampai kepada dia ini ya bahwa Nabi sallallahu alaihi keluar wa qasdu iyahu dan Nabi menuju kepada dia. Tahu ternyata kita akan diserang oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dom Dom bin Amr al-Ghifari, maka dia pun mengupah Dom Dom bin Amr al-Ghifari ila Makkah menuju Mekah. Rikon untuk berteriak atau mengabari li kepada kores bin Nafir untuk mereka berangkat ilairih menuju yakni dagangan mereka, perniagaan mereka. liyamna'u min Muhammad wa sahbi untuk menghalangi ya menghalangi dia demikian juga Muhammad dan sahabat-sahabatnya ya ini untuk apa menghalangi Nabi Muhammad dan para sahabatnya? dari apa dari diambil tamasan eh, dari diambil harta mereka ini tadi ini demikian Baik di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha